Orang yang mengcover hatinya dari Allah dan Rasul namanya kafir. Nggak ada penghinaan di situ. Kok sekarang bilang kafir? Anda telah menghina kami. Jangan bilang kafir, penebar kebencian. Belum ada republik ini, kata kafir sudah ada di Quran. Betul? Hamdan wa syukran lillah.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 Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Bapak Ibu sekalian, jamaah duha Masjid Al-Ittihad Tebet yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. di dalam kehidupan akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah yang beredar di tengah kaum muslimin. Banyak cobaan-cobaan yang kita harus tetap istiqomah dengan agama kita. Orang Islam ini ditakuti oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik karena kalau orang Islam menjadi soleh, maka orang-orang yang makan dengan maksiat akan kehilangan pasar. Orang-orang kaya, mafia-mafia yang membuat diskotik-diskotik, tempat-tempat pelacuran, produsen narkoba, pabrik-pabrik minuman keras, tempat-tempat judi. Ini pasti nggak senang sama orang Islam tuh pasti nggak senang. Mereka berusaha kalau nukar agamanya berat, memurtadkannya, tukar KTP-nya dari Islam menjadi PKI itu nggak mungkin. Tapi ditukar pola pikirnya itu supaya mereka tetap di KTP Islam, tapi tingkah lakunya itu udah nggak Islami lagi, mau minum, mau zina, mau mabok, diskusi apa pergi ke diskotik, oh, seks bebas. Homosek aja sekarang dilindungi. Coba, homosek itu dilindungi. Mari kita rangkul. Rangkullah, kau rangkullah situ homosek itu. Siapa pula mau merangkul bencong? Ah, dirangkul. Mereka manusia, harus dilindungi. Hak asasi. Kenapa harus lesbian, homosek, pezina-pezina itu dilindungi? Koruptor lindungi juga dong. Kenapa koruptor ditangkap masuk penjara? Kan kasihan anak istrinya ya enggak? Anak istrinya kan kasihan, harusnya koruptor harus dilindungi. Kasihan anak istrinya itu. Jadi aneh. Luar biasa. Ada lagi yang nanya oh, dosen Islam lagi. Gelarnya dokter nanya, mana dalilnya homoseks itu dilarang? <laughs> Astagfirullahaladzim. Ini sama dengan nanya dalil, mana dalilnya babi itu haram? Mana dalilnya minuman keras itu haram? Masa orang Islam nggak tahu kalau itu dilarang? Kalau hukum di Indonesia KUHP-nya meletakkan zina itu di pasal delik aduan. Delik aduan itu begini, kalau ada si A dikumpul kebo, sebetulnya ini cuma mewakili aja kebo. Kumpul, kumpul monyet juga sama aja, ya kan? Sama aja itu, cuman mewakili aja kumpul kebo. Kumpul kebo A dengan B, ini laki-laki perempuan kumpul kebo, dua tahun senang-senang aja. Oh nggak bisa ditangkap. Itu hukum Indonesia. KUHP Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi begitu si laki-laki kemudian setelah dua tahun nikah dengan orang lain. Si perempuan ini sakit hati ngadu ke polisi. Ditangkap nih. Yang laki-laki ditangkap. Karena telah menzinahi si B dan si B ngadu. Kalau si B nggak ngadu sampai kiamat nggak apa-apa. Itu hukumnya Indonesia memang begitu. Nah harusnya kan ditukar. Waktu zaman menterinya Yusril Ihza Mahendra, zaman beliau ini orang-orang Islam bermusyawarah untuk menukar pasal keduan itu. Sudah dibuatlah draftnya diusulkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya menteri lah pemerintah mengusulkan ke DPR. Ditukar menjadi perzinahan adalah hukumnya delik umum. Bukan delik aduan. Jadi kalau ada dua orang kumpul kebo, polisi datang tangkap. Kan, nggak, walaupun nggak ada yang ngadu. Nah, karena ini delik umum dan hukumnya dua tahun penjara, denda 100 juta. Udah jadi itu hukum, bawa ke DPR. DPR-nya nolak. Apa DPR-nya rajin zina? Nggak ngerti kita. Wong pasal sebegini bagus ditolak. Coba. Diajukan lagi kali kedua. Masih zaman Pak SBY. Kalau zaman ini wallahu a'lam. Diajukan lagi kali kedua, ribut masuk ILC. Indonesia Lawyers Club. Satu orang artis diundang situ. Artis perempuan. Dia bilang apa? Zina itu hak asasi. Hak asasi. Kalau senang sama senang, ya biarin aja. Eh, eh. Lah memang zina itu memang senang sama senang. Suka sama suka namanya zina. Kalau satu nggak suka, satu suka dipaksa namanya pemerkosaan. Justru zina itu senang sama se senang. Dia cerita begitu, Malam itu saya langsung menulis. Tulis, besok paginya saya kirim ke Republika dan muncullah di Republika. Judulnya antara fahsyak dan mungkar. Antara fahsyak dan mungkar. Zina itu dalam Islam fahsyak. Fahsyak. Apakah fahsyak? Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan fahsya itu dosa besar yang keji, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Misalnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu kan yang rugi saya sendiri. Fahsya. Berzina, suka sama suka. Itu fahsya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya zina itu fahsyah. Innahu kana fahishatan wasa'a asabila Sesungguhnya zina itu perbuatan fahsya yang merugikan diri sendiri dan sejelek-jeleknya jalan. <clears throat> Ngisap narkoba fahsya. Duit-duit saya, mulut-mulut saya, yang rugi saya, yang mabok saya, yang mati saya. Tapi dia dosa besar, fahsyat. Anehnya di Indonesia, ngisap narkoba ditangkap. Itu bintang film itu siapa itu? Rafli. Rafi Rafi Ahmad atau Rafli Ahmad namanya itu? Saya nggak kenal lah bintang-bintang film lah. Saya ulama kenal Habib Rizik, kenal. Ustaz Abdul Somad, tadi nah, angkat saya kenal. Kalau artis-artis, Peres, Lepes, nggak kenal saya. <laughs> Ditangkap. Padahal dia makan daun itu. Daun kraft itu sendirian di kamarnya. Nggak ngerugiin orang, tapi ditangkap. Kita beli narkoba pakai sendiri, tangkap. Isap ganja di kamar tidur kita, ditangkap. Kenapa ditangkap? Kan itu fahsya. Merugikan diri sendiri. Kalau mengisap narkoba merugikan diri sendiri ditangkap, kenapa berzina yang merugikan diri sendiri? tidak ditangkap. Ah, ngisap narkoba itu delik umum. Tidak ada yang ngadu pun ditangkap. Kenapa berzina yang sama-sama fahsya harus ada yang ngadu? Nggak adil dong. Makanya diusulkan supaya perzinahan itu disamakan dengan narkoba. Sama-sama delik umum. Karena dalam Islam pun memang berzina itu termasuk delik umum. Fahsya belum gol, Kenapa? Lah itu, DPR menolak udah dua kali. Nah oleh karena itu 2019 wajib semua orang Islam men mencoblos. Haram golput. Haram golput. Wajib mencoblos dan yang dicoblos orang Islam yang soleh. Yang berani membuat satu undang-undang baru mengganti KUHP. Pasal perzinahan adalah pasal delik umum. Bukan lagi delik aduan. Homosek, satu rumah disewa 100 orang laki-laki berzina sama laki-laki. Polisi nggak bisa nangkap, cuman boleh nonton aja. Hai, hanya lu orang laki-laki sama laki-laki lu. <laughs> Karena tidak delik umum. Jadi bukan salah polisinya. Yang salah hukumnya harus ditu. Siapa yang nukarnya? Pemerintah bisa disahkan oleh oleh DPR. Lah kalau pemerintahnya nggak mau, malah melin kita harus merangkul. Terus DPR-nya bilang, ih kita juga termasuk di situ. Bagaimana mau ditukar? Harus presidennya orang yang soleh, DPR-nya orang yang so. Baru. Mau? Kalau enggak nanti anak kita jadi bencong semua. Ada satu tokoh nasional pernah debat dengan saya di grup WhatsApp. Dia bilang, LGBT tidak salah. LGBT itu bagus. Sama dengan satu orang wanita juga itu profesor doktor Universitas Islam. Mengatakan, LGBT itu sunatullah. Batokmu. Wong Allah menurunkan min zakarin wa, wa unsa, laki-laki dan peram. menurunkan dari surga Adam dan Hawa, bukan Adam dan Johnson. Susah kita. Harus pilih presiden, pilih DPR yang soleh. Jangan golput, kalau golput dia yang menang. Orang Islam yang kadang-kadang, kalau kita milih dia nanti kalau dia jahat dosanya kita yang nanggung. Tidak. Kalau kita pilih orang yang kita anggap soleh, kemudian dia setelah dipilih jahat, maka dosanya dia yang nanggung, bukan kita yang nanggung. Misalnya, kita ini mau sholat nih, kita Panggil siapa imam kita? Nggak ada, imam sakit. Oh, siapa siapalah imam? bapak Bapaklah imam. Bapak imam sholat isya. Dia jadi imam. Kepilihan kita, beliau jadi imam. Tiba-tiba waktu dua rakaat kentut. Berhubung kentutnya nggak bunyi. Diterusin aja sama dia. Yang berdosa makmumnya atau imamnya? Imam, makmumnya berdosa nggak? Karena udah diserahkan amanah kepadanya. Dia tidak amanah, dia tanggung. Nah saya nyoblos nih, saya anggap nih orang soleh nih. Bismillah, saya pilih Yusril Ihza Mahendra misalnya, trek. Tiba-tiba dia setelah jadi berkhianat. Walau tidak, saya ini contoh. Contoh. Kira-kira yang berdosa kita yang milih atau beliau? Nah, begitu. Tapi kalau yang jadi imam itu orang sembarangan, kita pergi yang imam sakit kita keluar. Eh, si Manung Khalid, sini kau dulu. Ada apa? Jadi imamlah kamu, imam kami sakit. Pak, aku Islam kan aku. Gak apa-apa sekali-sekali. <laughs> Gak kentut pun dia berdosa semasjid ini. Jelas? Jelas? Makanya harus kita bedakan antara fahsyat dengan mungkar. Apakah mungkar? Mungkar dosa besar. Dosanya sama dengan fahsyat. Tapi jenisnya beda. Mungkar dosa besar yang merugikan orang bunuh diri fahsya, membunuh orang mungkar. Berzina suka sama suka, fahsya, memperkosa orang mungkar. Beli narkoba, ngisap narkoba, fahsya, merugikan diri sendiri. Memproduksi narkoba, jual narkoba, mung, mungkar. Nah kalau kita sekarang ini orang Islam mau menjadi soleh, harusnya kan negara senang kan? Negara kan senang kalau orang menjadi soleh. Dari maling jadi tobat, dari gak sholat jadi sholat, dari pakai celana pendek perempuan pakai baju cenut cenut cenut cenut cenut, tiba-tiba pakai kerudung, bagus nggak? Bagus, harusnya kan senang. Kalau perempuan ada orang yang nggak senang perempuan Indonesia semuanya menjadi solehah, pasti setan, pasti penjual baju yang robek-robek itulah, robek di sini, robek di sini, itu merasa tersinggung. Aduh, nggak laku lagi dong baju gua. Ah. Yang pakai celana pendek perempuan sekarang, aduh, pendek kurang pendek sekarang. Dulu masih sejengkal, sekarang kurang dari sejengkal. Udah umur 60. Kucing aja jijik, buang muka. <laughs> Kucing aja jijik, lihat dia. Nggak tahu diri betul itu orang. Nah, oleh karena itu kita harus merasakan betul kalau sekarang ini orang orang-orang soleh dimusuhi, orang-orang yang ber, belajar untuk taat dicibir. Itu berarti di belakang mereka ada produsen-produsen maksiat yang akan kehilangan pasar kalau orang Islam jadi soleh. Yang mereka akan keluarkan uang untuk menghancurkan semua gerakan Islam yang bakal merugikan dia. Kira-kira masuk akal nggak? Kan nggak mungkin yang marah sama orang Islam orang soleh. Kamu selama ini nggak pernah sholat. Iya. Kok sekarang dari sholat? Saya tobat, udah ngaji. Ah, kau nggak usah. Rusak masjid kalau kau masuk masjid. Kan nggak mungkin. Mesti yang marah sama dia itu orang yang selama ini langganan maboknya, langganan zinanya itu yang akan tersinggung. Kayak rentenir bank keliling itu. Minjamkan satu juta, bunganya 15% tiap bulan, ya kan? Tiba-tiba datang masjid, kumpulkan uang, bikin baitul mal, pinjam sejuta, selama empat bulan pulangkan sejuta tanpa bunga. Harusnya orang seneng, seneng apa enggak? Siapa yang marah sama itu? Ya rentenir yang marah sama itu. Paham? Nah sekarang kenapa ustadz-ustadz banyak diusir? Termasuk adik angkat saya Ustadz Abdul Somad, Kenapa diusir? Saya dikejar pakai mandau. Bukan karena kami nyinyir. Mana ada Ustadz yang gak nyinyir? Kalau ada Ustadz, itu Ustadz lain tuh kalau yang itu. Kenapa? Adem. Adem. Datang orang Pak Ustadz, tetangga saya kumpul kebo. Bagaimana Ustadz? Loh, eh, adem. Itu boleh, boleh. Jangan dicampuri. Nanti kita jadi bertekar menebarkan kebencian. Kalau Ustadz begini mah nggak usah dipakai, ngapain? Ustadz itu harus menjelaskan yang mana fahsyak, yang mana mung, yang mana ma'ruf. Harus dijelaskan. Walau karihal musyrikun. Walau orang musyrik tidak senang. Walau karihal munafikun. Walau orang munafik tidak senang. Nggak ada urusan. Kulil hak walau karena muron. Kalau yang benar sampaikan aja walau pahit. Walau pahit sampaikan aja nggak ada masalah itu. Biarlah seluruh dunia orang munafik benci sama kita. Asal satu Allah senang sama kita, aman dunia akhirat. Betul nggak? Walau seluruh dunia orang suka sama kita, tapi Allah nggak suka, ciloko, celaka dunia akhirat celaka. Yang dicari itu ridho Allah, bukan senangnya manusia. Paham? Ridho Allah yang kita cari bukan senangnya manusia. Manusia nggak nolong apa-apa. Yang menyelamatkan kita itu kalau kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Satu hadis Nabi bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban." Sesungguhnya Islam mula-mula datang aneh dan ganjil dirasa orang. Ajarannya. Dulu zaman jahiliyah, orang berzina terang-terangan. Orang mabuk, di samping Ka'bah mabuk. Oh, ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kumpul-kumpul mabuk. Berjudi biasa. Membunuh orang kalau marah, mabuk, bacok, biasa. Nggak ada masalah sama mereka, berbuat maksiat itu biasa. Ratusan tahun Perempuan nggak ada harganya. Mereka mau kawin, kawin aja. Ambil aja perempuan. Dan kawinnya itu unik. Orang jahiliyah tuh kalau perempuannya sudah satu suku jahiliyah, ada anak gadisnya sudah balik, maka mereka tancap bendera di depan rumah, sediakan satu kamar kosong untuk anak gadisnya. Setiap laki-laki lewat ada bendera, belok. Dizinahi nih anak gadis. Sekampung boleh bebas. Gratis. Setelah hamil, stop bendera diturunkan, berarti sudah hamil. Begitu anaknya lahir baru dilihat wajahnya mirip siapa ini? Wah, ini macam si Bejo nih, Bejo. Sini, panggil. Ini anakmu. Oh iya, mirip sama saya. Ambil, bawa pulang anakmu, bawa pulang istrimu. Sudah jadi. Begitu tidak ada harga dirinya wanita. Kalau mati tidak dapat warisan. Boleh dijual istrinya. Digade boleh. Dul, apa? Pinjam duit 300 dirham. Jaminannya apa? Ini istri gua. Berapa bulan? Empat bulan pakai aja dah. Ntar kalau udah ada duit gua tebus. Biasa zaman itu biasa. Menggadaikan istri biasa zaman itu. Tiba-tiba datang Islam. Diajarkan perempuan itu hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaianmu hai laki-laki. Wa antum libasul lahun. Dan kamu laki-laki pakaian istrimu. Jagalah mana mau kita pakai baju yang cemar. Baju robek-robek, bau busuk. Oh, dekil. Gak mau kita pakai baju seperti itu. Kenapa? Yang malu kita bukan bajunya. Kalau saya pakai baju dekil, bau busuk, robek-robek, jorok. Udah tiga bulan gak dicuci. Yang malu bukan baju saya, yang malu siapa? Saya, karena ini pakaian saya. Lah, Allah memberi perumpamaan begitu indah. Hunna libasul lakum. Pakaianmu, istrimu itu pakaianmu. Kalau dia rusak, yang malu kamu, bukan istrimu aja. Kalau ada perempuan pakai baju robek-robek pinggir jalan, pakai celana pendek, robek di dada, robek di ketek, robek di pusar, terus nyusukan anak di pinggir jalan, orang lewat. Apa kata orang? Istri siapa? Gila ini lakinya. Ah, yang salah lakinya. Walaupun istrinya itu salah, tapi orang bini siapa ini begini. Tapi kalau ada perempuan pakai cadar lewat, soleha orang akan katakan, istri siapa itu? Istri siapa? Oh, itu istri Pak Bejo. hebat ya. Hebat Pak Bejo istrinya begitu ya. Oh, itu hebat itu. Dia rela sedekah orang miskin, dia sendiri nggak makan. Masya Allah. Kalau yang itu, Oh itu istri Joko. Oh, itu istri si Joko. Oh, oh, wah tuh. Yang malu itu suaminya bukan istrinya. Sebegitu indahnya perumpamaan dalam Quran. Dan Nabi memberitahu. Istri itu sunnah dilamar. Wajib diberi mahar. Harus ijab kabul dulu. Wajib ijab kabul sama walinya. Ada dua orang saksi. Rukun-rukun nikahnya Masya Allah. Udah jadi istri. Mesti digauli dengan cara yang ma'ruf. La tadribul wajah. Tidak boleh ditampar wajahnya. Kalau ditampar wajahnya dia ngadu ke hakim. Ada bukti ditampar, ada saksinya. Jatuh talak satu. Pemerintah akan menceraikan. Tidak boleh. Suami yang menampar istri tidak boleh jadi suami. Dalam Islam negah menceraikannya. Dicarikan suami baru nanti. Sebegitu hebatnya harga diri wanita di sisi di sisi Islam. harus dikasih makan, wajib diberi makan sekali sehari, semutu dengan yang dimakan suami, beri pakaian yang lengkap dari kepala sampai ujung kaki, beri tempat berteduh. Kalau ada uang lebih, carikan budak atau berikan mesin cuci dan sebagainya, ringankan kerjanya, jaga harga dirinya. Herat, susah. Sebelum ini nggak ada. Tiba-tiba begini perempuan. Orang-orang jahiliyah bilang, Heran ya Islam ini aneh, aneh Islam ini. Yang wanita ratusan tahun kita sia-siakan kok sekarang jadi diangkat setinggi itu sih wanita. Bahkan kata Nabi mindila, khuliqat mindila itu wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling bengkok sebelah bawah. Kata Nabi istrimu dari tulang rusukmu. Artinya dia pendampingmu. Jangan kau puja-puja di atas kepala karena dia bukan diciptakan dari rambut. Dan jangan kau injek-injek. Jangan kau pijak-pijak dia kata orang Medan. Karena dia tidak dibuat dari kuku kaki. Dia dibuat dari tulang rusuk. Pendamping hidupmu. Dan wanita itu dalam Quran tidak disebut zaujah. Tidak dalam bentuk betina. Tidak dalam bentuk perempuan. Tapi dalam bentuk laki-laki. zaujah. Azwaj jamaknya. Tidak dibentuk perempuan. Doanya itu apa coba? Rabbana hablana min azwajina. Laki-laki bentuknya itu. Saking hormatnya Allah kepada wanita. Istri tidak disebut zaujah. Tapi dalam Quran disebut zaujud. Bentuk jantan. Penghormatan itu. Aneh. dirasa orang, ah kok, kok aneh sekali sih. Islam ini. Innal islama pada akhiriban. Datangnya Islam awal-awal dulu. Dalam keadaan aneh dirasa orang. Ganjil. Ajarannya dirasa orang. Datanglah satu sahabat Nabi namanya Ghailan radhiyallahu anhu. Pusing dia, istrinya sepuluh. Sepuluh. Sedikit tuh, Nabi Sulaiman tujuh ratus istrinya. Nabi Daud seratus. Datang dia, ya Rasul pusing saya. Kenapa? Dulu mah perempuan kami kami kawinin, kami ambil aja udah nggak suka buang. Nggak nggak kasih makan juga boleh, digade juga boleh. Aset lah wanita bisa digade. Tapi sekarang wanita segitu hebatnya kewajiban kami menghidupi istri kami jadi berat kami rasa. Saya nggak sanggup punya istri sepuluh Kata Nabi, ceraikan semua, pegang satu aja. Ceraikan sembilan, biar dikawini orang lain, Nah, kamu pegang satu aja. Itu sunnahnya itu memang pegang satu. Dia bilang, waduh ya Rasul saya ini biasa sepuluh, kalau satu mah tanggung. Apa kata Nabi? Khudh arba'atam minha. Peganglah empat saja dari sepuluh itu. Yang sisanya tolikha. Tolik hud. Rekan yang enam lagi. Supaya mereka bisa dapat suami baru mumpung masih muda. Maka diambillah empat ayat Qur'annya. Itu hadis Bukhari. Ayat Qur'annya fankihu ma tobalakum minan Nisa Imasna wa thulatha wa ruba'. Kawinilah wanita yang boleh kau kawin yang baik-baik itu dua, tiga atau empat. Fa'in khiftum Allah ta'dilu. Akan tetapi jika kau takut nggak mampu berlaku adil, fawahidah maka satu lebih baik. Jadi ayat itu Bukan untuk nambah istri, tapi untuk bikin kurang. Ayat itu mengurangi dari 10 jadi 4, bukan dari satu tambah jadi 4. Setelah ayat ini turun, tidak ada satu sahabat pun yang besoknya rame-rame nambah istri. Kalau ini kalimat perintah nambah istri, saya tanya, kira-kira besoknya sahabat nambah istri apa enggak? Nambah karena ini perintah Allah. Kalau perintah kan kalau nggak sunat wajib, ya kan? Nyatanya tidak. Nggak ada sahabat besoknya berduyun-duyun kawin. Sedangkan pakai jilbab, pakai cadar, itu perintah. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min bihin. Hai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita beriman sampai hari kiamat Wajiblah mereka mengulurkan jilbab-jilbab, menutupi kepala wajah dan dada mereka. Wajah dan dada, kepala wajah dan dada mereka. Apa yang terjadi? Besok paginya, wanita Medina keluar rumah, semuanya kayak burung gagak hitam-hitam bertengger di kepalanya. Semua pakai cadar dan warnanya hitam. Ditulis oleh Ibnu Kasir, Imam Ibnu Kasir, dalam tafsir Ibnu Kasir, surah, surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi turun ayat itu, semuanya wanita ansor semuanya pakai catat. Karena perintah itu memang perintah disuruh kerjakan. Tapi nikah dua tiga empat kalau nggak mampu berlaku satu saja, itu besoknya nggak ada orang rame-rame kawin empat atau tambah istri jadi dua. Karena ayat ini untuk mengurangi yang banyak menjadi yang sepuluh jadi empat. Nah, ini kan dirasa aneh lah waktu itu Islam itu. Rata-rata waktu itu laki-laki istrinya banyak. Poligami semua. Seluruh dunia, bukan hanya orang Arab. Seluruh dunia. Tiba-tiba Nabi Muhammad jadi Nabi umur 40. Nikah umur 25. Sampai umur 40, sudah 15 tahun nikah. Istrinya satu aja Siti Khadijah. Enggak ditambah-tambah. Berduyun-duyun orang mulai masuk Islam. Sampai Nabi umur 50. Setiap orang masuk Islam bawa anaknya untuk dinikahi supaya hubungan dengan Nabi akrab. Tapi Nabi nggak mau menerimanya. Nabi umur 50, 25 tahun perkawinan, istri tetap satu. Dan Khadijah wafat di pangkuan Nabi sebagai satu-satunya istri umur 65 tahun. Tidak ada umur umur 65 masih seksi. Percayalah, ibu, nggak ada. Biar minum jamu tiap hari lah nggak habis. Tapi Nabi bertahan dengan seorang istri umur 65 satu-satunya istri. Apa kata orang jahiliyah? Aneh ya. Rasulullah Muhammad aneh. Kita semua banyak bini. Oh dia satu aja sih. Oh aneh ya. Memang ajaran Islam itu mula-mula dirasa orang aneh. Apalagi tauhid. Ratusan tahun orang Quraisy, orang Arab itu biasa ratusan tahun menyembah Allah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mereka menyembah Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu mereka akan jawab Allahu Rabbi. Mereka tetap menyembah Allah. Bersumpah juga wallahi. Walaupun mereka itu jahiliyah, tidak Islam. Tapi di samping nyembah Allah, dia nyembah yang lain. Nyembah Allah juga. Tapi nyembah Hubal juga. Nyembah Latta juga. Nyembah Uzza juga. Nyembah Isaf juga. Ada 360 patung di Ka'bah. Waktu itu. Mereka nyembah Allah. Tapi nyembah yang lain. Maka disebut musyrik. Kalau kafir lain, kafir itu menolak menolak Allah dan Rasulnya di hatinya. Kafir itu artinya menutup. Kafaro furu kufron. Kafir, menutup. Saya menutup kain ini, meja ini ditutup dengan taplak meja. Itu bahasa Arabnya kafaro, bahasa Inggrisnya to cover, cover. Cover, cover. Orang yang mengcover hatinya dari Allah dan Rasul namanya kafir. Nggak ada penghinaan di situ. Kok sekarang bilang kafir, anda telah menghina kami. Jangan bilang kafir, penebar kebencian. Belum ada republik ini, kata kafir sudah ada di Quran. Betul? Yang berhak mengatakan kafir adalah Allah. Bohong, nggak begitu. Manusia boleh. Kuliah ya ayuhal kafir. Nabi Nuh manggil anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku sayang. Cintan manja buah hatiku anak bungsuku kanan lagi di, di sebuah pulau kecil, mau naik gunung, banjir sudah datang, ombak setinggi gunung. Nabi Nuh panggil, Irkam ma'ana, wahai anakku sayang, wahai hatiku intan manjaku anak bungsuku, naik perahu bersama kami. Wala ma'al kafirin. Jangan kamu bergabung bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir. Mungkin kalau Nabi Nuh hidup sekarang, Nabi Nuh penebar kebencian. Pemecah belah bineka tunggal ika. Tidak. Nggak ada penghinaan di sini. Justru kalau dipanggil non-Islam lebih keras. Islam itu asal kata aslama yuslimu islaman. Artinya selamat. Muslim orang yang selamat. Non-muslim orang yang tidak selamat. Orang celaka. Hei eh, saudara-saudara kami yang celaka-celaka gitu. Lebih kasar mana dengan bilang kafir orang yang menutup hatinya dari Allah atau orang yang celaka? Mana lebih lebih halus? Lebih halus. kafir dari non Islam. Tapi sekarang ini orang nggak ngerti agama, dia nggak Islam, dia PKI kalaupun Islam, ngucap nama Tuhan aja salah dia. Hah? Ngucap nama Nabi Shallallahu Waisa salah. Bagaimana dia mau menilai agama kita? Mau mengajari kiai-kiai soal agama dia. Kiai dari umur 4 tahun dah ngaji. Nggak ada kebencian di situ. Dituduh menebar kebencian. Jadi zaman dulu itu Islam dirasa aneh. Kata orang tuh kami udah biasa nyembah Allah, tapi ada 300 lagi lebih Tuhan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah. Sembahan hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Orang itu bilang, ah aneh kali Islam ini. Abu Lahab itu kalau mau ngucap la ilaha illallah nggak usah diajari. Kalau dia mau, dia orang Arab. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah nggak usah diajari. Tapi kenapa sampai mati dia nggak mau ngucap? Karena konsekuensinya harus membuang 360 patung dan hanya menyembah satu Allah saja. Nggak mau dia. Kalau Abu Lahab mau masuk Islam nggak perlu dibimbing saya mau masuk Islam, Nabi, ya ayo ash ash hadu hadu Allah Allah ilaha ilaha ilallah ilallah bukan Ilallah ilallah ilallah ah nggak perlu kalau Abu Lahab tapi kenapa dia nggak mau konsekuensinya itu dia nggak mau menyembah satu Allah tuh nggak mau dia jadi Islam mula-mula ganjil dan aneh wasayaudu ghariban dan di akhir zaman Islam akan kembali menjadi aneh. Islam mulai dirasa aneh. Kenapa udah bertahun-tahun rusak? Misalnya pergaulan bebas. Tahun 50, 60 jangan coba. Coba laki-laki perempuan jalan bareng. Disidang langsung sama keluarga suruh kawin. Nggak bisa. Kecuali hanya 0, sekian persen orang-orang yang pendidikan Belanda yang setiap malam minggu di Hotel Indonesia bersama presiden zaman itu dansa. Oh, ada itu. Terus ganti-ganti istri. Ayo, istri Y sama X, istri X sama Y, Ceng Sampai ada menteri yang mati sedang dansa di Hotel Indonesia. Kumat jantungnya mati sedang dansa. Tapi itu hanya 0, sekian persen. Sisanya nggak peduli masih agama Islam ke agama Kristen ke agama Hindu kah, masih memegang teguh adat. Adab-adab dan adat-adat. Nggak sembarangan perempuan dilepas zaman itu. Mulai rusaknya itu setelah zaman itulah tahun 60-an akhir, hampir-hampir 70. Waktu itu Bung Karno melarang musik-musik barat yang digelari musik ngak ngok tidak nasionalis, kapitalis, antek-antek imperialis. Lagu-lagu itu nggak boleh. Waktu itu lagi terkenal Beatles. Di Indonesia ada yang mirip Beatles. Kus Plus namanya. Waktu itu Kus bersaudara namanya. Kus bersaudara. Nggak boleh main. Padahal penggemarnya banyak. Dilarang. Kus pergi. Kus bersaudara pergi ke Malaysia. Mereka di sana rekaman di Malaysia. Di sana rumahku. Dalam kabut biru. Enak lagu itu ya enggak? Ke Jakarta aku kan kembali. Ditangkap, masuk penjara. Di penjara. Kenapa? Antek-antek imperialis. Bawa budaya barat. Diwajibkan musik, hanya musik nasional. Lagu Melayu, SFND misalnya, Said Effendi. Nah, itu paling terkenal waktu itu itu orang Jakarta tapi orang Arab Sayyid Effendi tapi dia penyanyi Melayu lagunya yang paling terkenal Seroja Mari menyusun seroja bunga seroja. Wah, oh, itulah pokoknya terkenal. Lagu keroncong. Muncullah penyanyi-penyanyi keroncong Waljina dengan walang kekeknya. Walang kekek mencolok neng tembok. Itu ya mabur meneh menclok neng pari ojo ngenyek ya mas karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati wah terkenal terus lagu Gambang Kromong Gambang Kromong terkenal mula-mula Bing selamat itu kelihatan rusaknya rusaknya pergaulan wanita laki-laki mulai lagu Gambang Kromong lagunya dinyanyikan Bing Slamet karangan Benyamin S. Malam minggu, Ane pergi ke bioskop. Ah, bergandengan, Ame pacar nonton koboi. Ah, mulai itu. Gandengan sama pacar, bukan sama bini. Sebelum itu jangan coba-coba dibacok sama bapaknya. Waktu pitung masih hidup, coba lu kalau nggak dibacok lu sepatu baru, baru aja dibeliin, ya kan? Oh. Dasar sial, apa namanya itu? Terpaksa beli catutan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kaye nyonye dan tuan di gedongan kayak Belanda Belanda nyonye dan tuan tuh Belanda jadi orang Betawi tapi kayak Belan, Belanda udah mulai rusak. Mau beli minuman kantong kosong gelandangan, malu ame tunangan, kebingungan. Bukan malu sama bini, tunangan, belum kawin. Film abis, ane terpaksa nganterin. Jalan kaki, masuk kampung kegelapan. Gelap-gelapan, berdua bayangin. Sepatu baru, baru aja dibeliin. Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan. <laughs> Nah, itu udah mulai rusak tuh, mulai rusak. Mulai rusak. Tapi belum parah-parah amat, belum. Belum parah-parah amat, tapi udah mulai rusak. Padahal waktu itu seluruh wanita se-Indonesia dipingit. Tidak peduli suku apa, bangsa apa, agama apa. apalagi Islam. Dipingit. Di Medan ada satu lagu Melayu tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan. Saya beri judul namanya Pagar Adat. Pernah ku bermain-main denganmu Berkejar-kejar di ruang halaman, pernah ku genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya tiada boleh berjumpa di pagar adat kita Lakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali. Esokkah setahun lagi entahkan begini selama-lamanya. Mau jumpa nggak bisa. Datang ke rumahnya yang keluar ibunya. Apa kau? Sambil nyuntil pula tuh kan. Apa kau? Mau cari siapa kau? Cari anak Tante, tante gondol mengaku orang Islam, bukan Belanda aku. Saya mau jumpa anak tante, anak ibu, si Susi. Eh, nggak ada namanya Susi waktu itu, namanya Wagiem Nurjana gitulah. <laughs> Pergi kau. Kalau kau suka sama anakku, panggil bapakmu. Datang sini, lamar anakku. Begitu zaman itu. Datang orang ke rumah, diusir sama ibunya sama bapaknya. Nggak senang ibunya, anaknya dipacar-pacari. Dulu, sekarang, Tujuh malam minggu nggak datang laki-laki ke rumahnya, mamaknya yang demam. Kok kau nggak laku sih nak? Jadi udah rusak. Tiba-tiba datang orang mengajarkan, laki-laki perempuan tidak boleh bersama-sama. Laki-laki berdua-dua dengan perempuan, maka orang ketiga adalah setan. Tidak halal berdua-dua, kalau memang udah anu nikahkan aja. Mau nama dia dinikahkan. Anak ibu sama itu kok udah sering kali gonceng-goncengan berdua itu. Baduo di atas ban. Bah, duo di atas ban. Berdua di atas ban. Ban motor. Kawinkan aja bu. Gila kau. Anak saya masih kuliah, dia masih kuliah. nggak bisa. Ya tapi dia udah kemana-mana. Ya pacarnya. Lu pacar kan haram. Ah kau ada saja kau. Semua orang begitu. Semua begitu. Aneh kali kau. Ah, aneh dirasa orang. Ganjilnya kali kau. Mana bisa masih kuliah sana kuliah sini kuliah. Nikahkan aja. Dulu Nabi pernah juga menikah begitu, nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu setahun setelah Siti Aisyah, Siti Khadijah ibunda kita wafat, Nabi duda setahun, kemudian nikah dengan Saudah binti Zam'ah umur 61, waktu itu Nabi umur 51, kemudian di akhir tahun diperintahkan oleh Allah nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah masih ikut bapaknya dinikahi, ijab kabul bayar mahar, tapi baru bersatu rumah dengan Nabi setelah pindah ke Medina beberapa tahun kemudian. Ini kan oleh orang Jawa disebut nikah gantung. Lah mahasiswa nikahkan aja. Kau kemana-mana udah lengket aja kau kawin aja udah. Loh tapi belum bisa cari makan. Iya kau dimakani bapakmu. Anakku ku kasih makan. Setelah kau kerja sarjana, ah, kau nih kau bawa binikmu. Kasih makan. Sekarang kau nikahi. Yang ngasih makan aku. Jangan kau bawa kemana-mana. Tapi nggak kau nikahi. Es lilin ma, emak. Kelapa muda. Belum dikawin mama. Dibawa-bawa. Repot. Akhirnya terjadilah peribahasa Melayu di Medan. Gem tembung dulu bung baru bandar kelipah. Gembung dulu bung baru nikah. Aneh kali kau. Kalaupun nik, kalaupun hamil dulu baru nikah kan nggak apa-apa banyak yang begitu kok. Si Anu begitu, si Anu begitu, si Anu begitu. Anak si Anu begitu, anak si Anu. Aneh kali kau. Ketika kita menyampaikan Islam di akhir zaman menjadi aneh dirasa orang. Ketika orang sudah biasa simpan uang di bank dengan sistem riba, dapat bunga, apalagi waktu krismon, bunganya sampai 50 persen. Masya Allah, simpan uang 100 juta, tiap bulan dapat dua setengah juta. Sampai bangkrut di negara. Bangkrutnya negara itu karena termasuk membayari bunga-bunga bank, orang-orang yang nyimpan uang di bank. Suku bunga naik jadi 50 sekian persen. Tiba-tiba datang ajaran bank Islam. Bank Islam nggak pakai sistem bunga, dia pakai sistem bagi hasil. Mutorobah, murobahah, ijaroh, ah, dan lain-lain. Aneh. Aneh. Sama saja. Kok sama saja yang sini pakai riba, yang sana pakai sistem tijaroh, dagang. Kok sama sistem dagang? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sistem bank Islam itu sistem syariah. Bertanggung jawab Majelis Ulama Indonesia membuat produk-produknya itu dengan fatwa 106 fatwa sekarang produk-produk bank syariah itu semuanya itu dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan ada undang-undangnya. Tahun 2003 perbankan Indonesia, perbankan Islam itu ada undang-undangnya di negara ini. Ditanggung oleh undang-undang, dijamin. Gak sembarangan. Tiba-tiba ada yang bilang, ah sama saja. Kok sama saja? Babi sama sapi kok sama. Tapi minjem di bank syariah lebih mahal. Inilah kita orang Islam. Kita anggap kalau halal itu harus murah. Halal itu nggak mesti murah. Babi mahal apa murah? Mana mahal babi sama sapi? Lebih mahal sapi, sapi 120 ribu. Betul nggak? Nah, kalau ibu berat makan sapi, makan keong. Kan menterinya suruh begitu. Aku kan kadang-kadang di Indonesia ini. Kadang-kadang ustadz hilang sabar juga gitu. Iya, untung punya istri baik. Diingatkan istri, astagfirullah bang, sabar bang. Kalau enggak, aku pun pandai jadi menteri kalau kayak gitu. Ibu, mahal daging, mahal makan kiam. Ini beras mahal. Kalau beras mahal orang-orang miskin diet. Diet, udah udah busuk lapar kau suruh diet. Kalau begitu aku pun pandai jadi menteri. Cabai mahal bu, mahal, tanam sendiri. Dipikirnya halaman rumah kita kayak halaman rumah menteri. Rumah kita gak punya halaman, mau ditanam di gondolmu itu. Kalau gitu aku pun pandai jadi menteri. Bu, cabai mahal bu. Mau murah? Apitson ah, bu, 2000 mencret. Kalau gitu semua pandai menteri. Ketika hal-hal disampaikan agama, jangan makan riba, dosanya ros, dosanya makan riba itu seperti berzina dengan ibu kandung. Ah, aneh kali pun kau. Jadi selama ini kami berzina semua sama ibu kandung kami. Iya selama ini kan belum ada bank Islam. Bank Islam kan baru. Aneh kali pun. Ah, wasaya untuk koriban nanti di akhir zaman Islam menjadi aneh lagi. Dulu pilihlah pemimpin yang muslim. Semua orang Islam milih pemimpin Islam. Abu Bakar Siddiq, wafat Umar bin Khattab, wafat Umar Uthman bin Affan, wafat Sayyidina Ali. Dua mertua, dua menantu Nabi. Wafat yang empat ini berhenti jadi khalifah. Sayyidina Ali muncul Sayyidina Muawiyah, adik ipar Rasulullah SAW. Begitu milih pemimpin waktu itu. Orang-orang soleh. Tiba-tiba makin ke bawah makin rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak. rusak Datang penjajah Belanda, makin rusak. Ada tuan menir, tuan menir yang membayar centeng-centeng. Apalagi itu cari-cari dibayarin. Adapun orang Indonesia jadi pemimpin boneka-boneka daripada penjajah. Yang boleh jadi pemimpin adalah pemimpin yang bonekanya penjajah. Kalau enggak boneka penjajah diserang, difitnah, diperangi. Ada pangeran di Jogja yang tidak mau tunduk dengan penjajah namanya Diponegoro. Hah? Bagaimana supaya bisa diperangi? Dicari jalan, bikin rel kereta api, belok ke kuburan keluarganya Pangeran Diponegoro. Itu kan memang provokasi. Dibelokkan ke situ. Kata Pangeran Diponegoro, kenapa lah rel kereta api ini? Ini demi masyarakat, demi ekonomi. Lah iya, tapi ngapain mesti belok ke kuburan? Belok sana kenapa? Kenapa mesti menghancurkan kuburan keluarga saya? Belok sana, Oh, tidak bisa. Anda provokator, menghalangi pembangunan ekonomi. Hmm. Jadi sekarang kalau ada penguasa kayak gitu ya tuan tuan menir Belanda lah itu. Ya. Perang lah di Penegoro lima tahun perang. Bagi penjajah, Pangeran Penegoro ini ekstremis, penebar kebencian. Dan kita orang mau bikin makmur negara, kita bangun kereta api supaya orang bisa senang hidup. And dia marah-marah. And dia perang sama kita. And dia penegor ekstremis. Sekarang tak mirip entah enggak. And itu Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz oh, oh, oh, Abdul Somad, and Felix Chiang, and and Habib Rizik, and and itu penebar kebencian. Carilah Ustadz yang adem. Homosek gimana kiai? Boleh. Loh kok boleh kiai kan haram? Demi persatuan. Jangan kita mendebar kebencian. Entah mirip, entah enggak, enggak tahu lah. Aku enggak nuduh. Kalian rasa mirip, jangan pilih lagi. Gitu aja. Kalau kalian rasa saya yang salah, tinggalkan saya. Gitu aja. Siapa yang ngusir-ngusir kiai? Kalau kiai-kiai yang diusir memang jahat, tinggalkan kiai-kiai yang diusir itu. Ikuti mereka. Tapi kalau yang ngusir itu ternyata jahat, Ikuti kiai-kiai, tinggalkan mereka. Jangan pilih lagi 2019. Kok susah gitu aja. Menebar kebencian. Kebencian apa? Enggak setuju dengan penguasa. Bukan berarti memberontak lawan negara. Betul enggak? Waktu SBY jadi presiden ada 10 tahun yang nggak pernah suka sama dia. Tiap siang malam benci. Diundang ke sana pun nggak mau. Boleh-boleh aja. Namanya negara demokrasi, ya enggak? Betul enggak? Kalau sekarang Ustadz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain di, diundang ke istana tidak mau, sah-sah aja lah, ya kan? Sah-sah aja. Wang kami bukan Ustadz amplop. Imanuna laisa fi amplopina. <laughs> Nanti di akhir zaman Islam menjadi aneh lagi. Kalau ada orang yang tidak pacaran, tiba-tiba nikah, satu kampung bergunjing. Gak sangka ya. Kenapa? Ternyata diam-diam hamil juga. Loh, gak ada. Dia gak hamil kok. Gak, ada. gak pacaran, tiba-tiba nikah. Ada apa? Loh, orang melakukan agama kok malah dicurigai keliru. Begitulah di akhir zaman. Fatu lil Ini keindahan hadis. Maka berbahagialah orang yang dianggap ganjil dan aneh di akhir zaman. Tuba ini nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Tuba itu artinya menakjubkan sekali, hebat sekali, indah sekali, luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itulah tuba. Bahasa Indonesia nggak mampu menerjemahkan tuba. Dulu orang-orang Arab cari emas ke Pulau Sumatera, Suwarna Dwi Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Rasulullah mengenal Suwarna Dwipa itu dengan menyebutnya Sumudra, negeri Sumudra, negeri di bawah angin, negeri lautan, samudra, negeri Sumudra. Di sana ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Negeri emas itu Suwarna Dwipa, Suwarna itu emas. Sedangkan Pulau Jawa disebut Jawa Dwipa. Pulau Padi. Jadi orang Jawa dari dulu sudah tanam padi. Sejak 7.000, 10.000 tahun yang lalu. Maka disebut Pulau Padi. Sumatera Pulau Emas. Fir'aun mengambil emas dan kapur barus. Itu dari barus, dari Sumatera. Utara ada satu pelabuhan di Tapanuli Tengah namanya Barus. Pelabuhan Barus itu sudah ada 7.000 tahun yang lalu. Orang mencari emas dan mencari kemenyan, serta mencari kapur dari sana. Dan bahasa Arabnya pun kafur juga. Satu-satunya bahasa Melayu yang ada di Al-Quran mungkin cuma kafur itulah. Dalam surah Ad-Dahri ya. Kafuro. Kafur. Nggak ada bahasa Arabnya kafur. Itu kafur nggak ada di Arab. Ada di sini. Satu hari orang Arab bawa kuda. Makanya jangan heran di Sumatera ada kuda. Disebut kuda batak. Karena kecil-kecil. Dibawa ke sana sampai di Barus orang-orang Arab ini mencari emas ke dalam pedalaman naik kuda. Beberapa hari mereka jalan ke dalam ketemu sebuah danau yang sangat indah sekali di atas gunung. Airnya biru, dingin. Di tengah-tengah danau yang indah dan besar itu ada sebuah pulau. Pulaunya itu juga subur, daunnya sampai menyentuh tanah, sampai menyentuh air. Saking indahnya orang-orang Arab itu menjerit. Tuba. Tuba. Menakjubkan sekali, hebat sekali, luar biasa. Tak bisa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ini danau Tuba. Mereka pun tinggal situ beberapa hari. Kemudian mereka pergi. Orang-orang asli situ bertanya sesama mereka. Ahadunimba. Apa katanya? Daku Dakuboto, nggak tahu aku. Toba nima, tobalah. Katanya toba, toba lah, Jadilah danau itu danau toba. Tidak ada bahasa Indonesia-nya toba. Tidak ada bahasa Bataknya toba. Tidak ada. Toba bahasa Arab. Asal kata tuba. Jauh sebelum Islam ini 5000 tahun lebih yang lalu. Orang Batak menyebutnya tapian nauli. Tepi air yang sangat cantik sekali. Nauli cantik tepian-tepian air. Jadi pantai berair tawar. Itu disebut tapian. Bisa tepian sungai, bisa tepian danau. Itu dibilang tapian nauli. Tepi yang begitu in, air yang begitu nikmat dan indah sekali. Orang sebut tapanuli. Dari tapian nauli menjadi tapanuli. Namun toba tidak ada bahasa Bataknya, tidak ada bahasa Arab. Ini bahasa Arab asli, tidak ada bahasa Indonesia toba. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut tapanuli, tapian nauli. Orangnya disebut Batak. Batak itu suku di Sumatera. Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau menurut kamus bahasa Inggris Indonesia Joes Joko apa Wojo Wasito. Batak itu satu suku di Sumatera, satu suku yang pekerjaannya waktu itu merampok. Pembatak perampok. Waktu itu belum ada agama. Tapi sudah ada di dalam kamus S. Wojowasito dan kamus besar bahasa Indonesia. Maklumlah belum ada agama. Di sana tandus tanahnya, tapi tanah toba itu subur. Maka disebut toba. Kata Nabi Fatuba, sungguh luar biasa mengajaibkan, menggegerkan, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata hebatnya. Lilu koroba, orang-orang yang aneh di akhir zaman. Fakila, sahabat bertanya, Wamal ghuraba'u ya Rasulullah. Siapakah orang aneh, orang ganjil di akhir zaman yang tuba itu? Yang luar biasa ajaib, hebat, mengagumkan. Rasulullah bersabda, "Alladzina yasluhuna inda fasadin nas." Mereka yang tetap beramal soleh ketika manusia di sekelilingnya sudah rusak. Orang udah nggak sholat, dia sholat. Aneh itu. Hari gini masih sholat. Ha. Aneh. Orang udah makan riba semua dia nggak makan riba. Heh, hari gini mau sok suci. Semua perempuan sudah pakai celana pendek. Tiba-tiba ada satu perempuan di desa itu yang pakai cadar. Orang kan bilang, gila. Gila. Alah, ya dia pakai cadar. Merongos. Enggaknya cantik kali. Tapi kenapa dia tutup? Gila. Gila. Sok supaya kelihatan. Pokoknya dicaci makilah orang-orang yang menegakkan agama. Kita harus tetap istiqomah karena Rasul bilang tuba. Kita yang berbahagia, mereka enggak. Coba bayangkan. Kalau orang Islam Indonesia ini disuruh makan babi, pasti enggak mau. Nah, ini daging, apa ini? Babi. Oh, saya tidak mau makan babi, haram. Kasih lagi besok daging bakar. Apa ini? B1, biang. Anjing bakar. <clears throat> Kami orang Islam tidak makan anjing, tidak makan babi. Nggak mau dia. Istiqomah dia untuk itu. Tapi uang judi mau. Eh, Den, apa? Kudengar kau kemarin menang taruhan bola. Menang, dapat 5 juta. Traktir dong. <laughs> Makan dia nasi goreng. Dibayar pakai uang judi. Mau. Babi, babi tidak haram. Anjing, anjing haram. Uang judi? Ini kan nasi goreng. <laughs> Begitulah kualitas kita hari ini. Yang bertahan, datang tujuh orang semua ditraktir. Tiba-tiba datang satu orang. Loh, mas, ayo makan. Siapa yang bayar? Si Udin. Kenapa? Dia menang judi kemarin. <laughs> Bukan menang judi, menang taruhan bola kemarin. Eh, itu judi aku nggak mau. Aneh kali kau. Bukannya babi. Ini nasi goreng pakai telur. Bodoh kau. Sok suci. Nah, pada saat itu memang orang yang beramal soleh dirasa ganjil, aneh. Nggak diterima oleh masyarakat. Pernah di Medan, anak-anak muda preman-preman, mabuk, tujuh orang lah gitu. Kurang lebih. Lewat tukang misop, sana bukan bakso. Kalau bakso bulat-bulat ya, pakai tepung. Sana enggak, daging asli. Pakai tulang direbus. Nah, itu kuahnya nanti disiramkan ke mie. Mie kasih daun sup, daun pre, kasih bawang goreng, disiram pakai kuah sup, Ah, nanti dagingnya dipotong-potong dagingnya itu. Potong-potong. Jadi dia nggak bulat-bulat. Asli daging lah. Namanya misop. Apa? Misop. Kalau di Medan. Ada preman tujuh orang malam-malam. Manggil tukang misop. Misop. Sini dulu misop. Nah, ini mabok. <clears throat> Tukang misop ketakutan. Jangan takut kami orang baik-baik. Bikin misop tujuh mangkok bang. Jangan takut, kami bayar, ini duitnya. Bayar dulu dia, ini duitnya bayar. Bikin tujuh ya, yang baru, yang enak. Iya mas, bikin sama tukang. Tiba-tiba es, eh, tunggu dulu, tunggu dulu, jangan dibikin dulu. Saya mau nanya, itu daging lembu apa daging babi? Sana bilang sapi lembu. Daging lembu apa daging babi? Yo, daging lembu lah, daging sapi. Masa daging babi? Saya orang Islam mas, kata yang jual kan. Oh, bagus. Kalau babi haram. Kami nggak makan babi. Tapi mabok. Coba bilang sama dia, jangan mabok. Ah kau diam aja kau, ngatur-ngatur kau. Mabok ini nggak baik, siapa bilang nggak baik? Pokoknya kita sendiri kumpul situ dia tujuh mabok kita enggak, kita akan dibilang orang aneh. Di akhir zaman. Sekarang ini harus ikut arus. Sampai ada cerita seorang pembesar negara minum wine. Red wine. <laughs> Anggur merah. Anggur merah. Enggak apa-apa, penghormatan, penghormatan. Menghormati orang kafir menghancurkan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini ikut arus. Orang akan katakan hebat kau. Walaupun kau <clears throat> berkedudukan tinggi agama, tapi hebat. Coba kalau kita menolak, oh segala macam caci maki akan datang pada kita. Tapi anehnya yang mencaci maki ini sok demokratis. Wah, pengucaplah. Giliran ada toko kue nggak mau bikin ucapan Natal, dibully se-Indonesia. Itu kan demokrasi, ya nggak? Dia nggak mau, kenapa? And saya tidak mau jual pakai selamat Natal. And kamu memecah belah, begitu. Kok jadinya asal cocok sama seleramu, kawanmu hebat, nasionalis. Kalau nggak cocok sama seleramu, kau bilang pemecah belah persatuan, penebar kebencian. Memang nenek moyang kau yang punya negara ini. Ini punya kita juga, betul gak? Ini bukan negara Islam, Bung. Iya, tapi bukan negara setan. Ya kan? Yang bisa semau gue. Cobalah LGBT kemarin bilang, ehm, itu kan hak asasi. Kita kalau mau sama homosek atau jinnah itu bebas. Marah Jenudin MZ, keluar dari kubur. Benar? Yang jinnah Allah. Yang judi Allah yang mabok elu. Tapi judi, mabok, jinah, maksiat mas. Kalau maksiat banyak dilakukan, Allah murka. Turun gempa bumi, yang mampus bukan cuma lu, monyong. Hidup lagi Janudin MZ. Saking jengkelnya Haji Janudin MZ. Lebih 20 tahun yang lalu beliau sudah cerita itu. Sekarang baru terbukti. Semoga Allah merahmati Kiai Haji Jamil Begitu pendakwah itu memang harus begitu. Buat aja kerjakan, katakan kebenaran. Hari ini mungkin kita tidak diterima orang. Tapi besok-besok ketika orang itu tobat, dia akan menerima ucapan kita. Mutiara tetap mutiara, walaupun direndam di dalam, maaf, tai selama seribu tahun tapi tai tetap tai walaupun ditaruh di dalam kotak emas selama seribu tahun. Fatuba lil Bahagialah orang yang aneh di akhir zaman, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, yang tetap beristiqomah beramal soleh ketika manusia di sekelilingnya sudah rusak. Kalau kita beramal, orang paling mencibir bilang gila. Kita sholat, jikir, seharian di masjid jikir, tiap hari datang sini jikir. Orang kampung kan bilang, hmm, siapa itu? Udin. Nama dia? Gila jikir. <laughs> Paling dicibir begitu, gila jikir. Kalau nah itu gila sholat. Itu bentar-bentar sholat. Bentar-bentar sholat. Bentar-bentar sholat. Gila sholat. Yang jualan nggak sholat-sholat nggak dibilang gila jualan. Yang baik-baik aja kena itu. Yasluhuna yang berbaik-baikan, yang buat-buat baik. Tapi ketika dia mulai berbuat dakwah, mengajak orang supaya baik. Kalau dia beramal baik saja, yasluhuna. Orang paling bilang dia gila. Tapi ketika dia yuslihuna, sebab hadis ini bisa dibaca dua. Alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang yang tuba itu berbahagia besar, hebat sekali, menakjubkan. Adalah orang yang tetap beramal soleh ketika manusia sudah rusak. Tapi bisa dibaca alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang aneh di akhir zaman adalah orang yang memperbaiki yuslih, memperbaiki manusia yang rusak ketika sekelilingnya rusak. Dia bukan beramal soleh saja, tapi memperbaiki orang. Ketika mulai memperbaiki, maka akan timbullah segala macam teror kepada orang yang yuslih, yang memperbaiki ini. Gak heran kalau dikejar diusir, diintimidasi, dipenjara. allah biasa, Imam Syafi'i sempat dipenjara, Imam Hambali dipenjara, hmm, Imam Nasai ditombak, mati di bawah pohon. Mempertahankan akidah. Tapi Allah tetap tolong. Imam Syafi'i ditolong Allah selamat. Imam Hambali, subhanallah. Imam Hambali di umurnya yang 80 tahun disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Ah, disuruh macam-macam. Tetap tidak mau. Dipukuli. Dicambuk. Dicambui. Dibuka bajunya. Cuman pakai celana panjang aja. Dicambui. Ketika dicambuk putus tali celananya. Melorotlah celana beliau. Terbuka aurat. Ketika hampir terbuka itu aurat. Disitulah Imam Bali baru menangis. Ketika dicambuk ratusan kali nggak nangis. Tapi ketika celananya mau jatuh, orang nonton banyak. Disitulah dia menangis. Ya Allah, seumur hidup aku tidak pernah memperlihatkan auratku kepada orang lain. Hari ini ya Allah, dengan cambukan ini auratku akan terbuka dan dilihat banyak orang. Lindungilah aku ya Allah. Peliharalah auratku ya Allah. Saat itu keluar tangan terbuat dari emas. Mengikatkan celananya yang putus itu. Dan semua orang lihat ada tangan emas mengikatkan celana Imam Hambali sehingga beliau selamat daripada terbukanya aurat. Biasa saja, nggak apa-apa. Menyampaikan kebenaran orang benci biasa saja. Dibunuh pun nggak apa-apa kok. Imam Nasai dibunuh, menyampaikan kebenaran nggak apa-apa. Tapi kita harus terus kerjakan terus. Jangan berhenti mengajak orang sampai mati. Kalau kita di kantor break mau sholat. Kawan kita kantor kita bilang, eh, eh, biasa ngajak makan orang, semua ngajak makan. Tapi nggak ada yang, eh, kalau zuhur. Kalau ada, pasti aneh. <laughs> semua ngajak makan ini ngajak sholat. Emang kalau sholat bisa kenyang. Padahal dia sholat nggak ganggu makan. Habis sholat kan bisa makan. Ada satu orang yang ngajak, Pak, yang satu enggak, yang satu ini aneh sendiri, Pak. Hai, Pak. Besok gitu lagi, Pak. 10 menit lagi azan. Eh. Hai, Pak. Tiga tahun. Marahlah kawannya sekantor ini. Kau sedikit-sedikit, hei, eh. sedikit-sedikit, hei. Eh. Muak aku, bosan. Sampai kapan kau bawa aku sholat? Kawannya yang ngajak ini udah tiga tahun dia bilang apa? Kau bosan, bosan. Aku lebih bosan lagi. Jidik pun aku. Kau ngaku Islam, ku ajak sholat tiga tahun sekalipun nggak mau. Kau Islam nggak? Islam. Oh. Kau muak, ku ajak sholat muak. Aku jijik. Tapi karena Allah dan Rasulnya suruh, kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, ya ku ajak juga kau. Sampai kapan? Sampai aku mati atau kau mati? Kalau kau mati, berhenti ku ajak. Selagi kau masih hidup, ku ajak terus kau. Atau aku mati baru berhenti. Kalau aku udah mati pun masih bisa ngajak, ku ajak juga kau. Biarlah dia benci. Nanti ketika maksiatnya hilang, jadi dakwah itu begitu. Seandainya maksiat itu tebel, 10 cm tebelnya. Maksiat itu menghalangi hidayah. Kita datang dakwah, buang 1 cm. Masih ada 9, datang lagi besok dakwah, buang lagi 1 cm. Ajak lagi, buang lagi. 10 kali diajak, baru dia mau. Kadang-kadang kalau 100 cm tebelnya maksiatnya itu ya 100 kali aja baru dia mau. Mana mungkin sekali aja karena maksiat pasti ngelawan kan. Setan kan mesti ngelawan, nafsu mesti ngelawan. Yang menerima iman, iman. Kalau imannya ketutupan dengan syahwat, nafsu, maksiat, ya dibersihin dulu maksiatnya. Maka dakwah itu harus harus rajin, butuh waktu lama. Seperti menembang, menimbang kentang. Ibu nimbang kentang, Dua kilo, diletakkanlah biji timbangan itu dua kilo. Nah, satu, dua batunya kan. sebelah sini mangkoknya. Kita letakkanlah kentang besar satu, deng, belum bergerak itu. Letak lagi, deng, belum bergerak. Masukkan empat, deng, belum. Tambah satu lagi lima, deng, belum juga bergerak. Deng, belum, deng, belum, deng, belum. Tiba-tiba kita masukkan kentang kecil, teng, teng, bergerak. Apa karena kentang kecil atau karena kentang-kentang sebelumnya? Begitulah dakwah itu. Sekali diajak nggak mau, dua kali diajak nggak mau. Yang ngajak kiai, kiai, kiai, kiai, kiai, kiai, kiai nggak mau. Tiba-tiba besok diajak sama anak kecil, Pak. Bapak kok jualan depan masjid nggak pernah sholat sih Pak? Apa Bapak nggak malu Pak? Tiba-tiba dia gemeter dia. iya, aku malu aku. Ah, terus wudhu, terus sholat. Orang bingung. Ih, sepuluh kiai besar ngajak dia nggak mau. Anak kecil baru sunat kemarin ngajak dia mau bukan anak kecil itu yang hebat. Sudah sepuluh kali dibersihkan dia dengan dakwah sebelumnya. Kita ngajak orang, ada preman di Medan, diajak ke masjid marahnya bukan main. Setiap minggu kami ajak marah. Dia karena berkuasa, dihasutnya orang kampung semua, benci sama kami. Kami mau diusir. Kami ada lima orang di situ. Terus saja begitu. Terus saja kita ajak juga. Setiap minggu kita ajak juga dia. Satu hari dia sakit kuat. Kita langsung musyawarah, datang ke rumahnya, bawa susu, bawa buah. Begitu sampai kita, begitu kita sampai duduk salam dia, langsung dia nangis. Preman besar nangis. Aku minta maaf mengusir kalian. Nah, terus dia bilang apa? Nanti kalau saya sembuh, saya akan ke masjid. Padahal gak kita ajak ke masjid, kita bawain susu. Nggak ada kita ajak ke masjid. Kemarin ya kita ajak ke masjid waktu sehat. Udah sakit ngapain pula. Dikasih aja doa udah sempat sembuh. Eh begitu sembuh dia datang ke masjid. Lima waktu ke masjid sampai mati dia ke masjid. Jadi hidayah itu datang lama. Waktu sakit baru kena hidayah. Ngerti? Nah, kalau kawan ibu disuruh pakai kerudung nggak mau, suruh pakai kerudung nggak mau, suruh pakai kerudung nggak mau, terus saja. Begitu dia sakit masuk rumah sakit, kata dokter, kanker payudara, payudara stadion 4. Ibu eh, nggak usah bawa duit, bawa jilbab aja. <laughs> Dia langsung kagak dari kemarin. <laughs> Demikian ceramah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti malam di Atin ada zikir tausiah dari beberapa ulama ustadz. Atin, Masjid Atin, hadirlah. Ya, banyak. Bawa anak istri kita. Daripada anak-anak kita kelayapan di jalan-jalan, lebih bagus kita duduk sana jikir-jikir. Atau tidak keluar rumah. Sama sekali nggak keluar rumah. Di dalam rumah saja. Jangan satu orang pun orang Islam yang berkeliaran di jalan nanti malam. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara dengan penduduk Islam terbesar sedunia. Jangan bakar mercon, bakar kembang api, kita bakar pakai duit kita yang kaya mereka. Hanya makin banyak lu bakar, we makin kaya lu. <laughs> Itu himbauan saya. Silakan buat acara di rumah atau ke masjid. Kita bawa anak-anak kita itikaf. Kalau itikaf pasti berpahala, Pak. Ada yang bilang, malam tahun baru Nasrani, kalau itikaf, alah kalau itikaf malam apapun berpahala. Per ngerti? Mau malam hari Natal, mau malam apa aja, pokoknya kalau pasti berpahala. Kalau zikir pasti berpahala. Enggak gara-gara bertepatan malam 1 Desember 1 Januari kalau itikaf, zikir, semuanya bid'ah, masuk neraka jahanam. Enggak mungkin berubah hukum gara-gara hari. Enggak mungkin berubah hukum gara-gara hari. Bikin. Apalagi tahun tahun Masehi ini tahun kita. Bukan tahun Nasrani. Tahun Masehi itu tahun kita. Tahun Hijriah, tahun bulan juga tahun kita. Tahun bulan ditulis surah Yunus ayat 5. Tahun matahari ditulis di surah Bani Israel ayat 12. Saya tidak sempat waktu menjelaskan ini. Tapi saya sudah banyak menjelaskan ini di di beberapa tempat dan ada mungkin di tulisan saya di website tengkusulkarnain.net tahun matahari adalah milik kaum muslimin. Demikian saja yang mau bertanya silahkan Silakan. Saya senang ramai sekali yang ngaji ini. Kalau setiap orang bawa satu, insya Allah minggu depan dua kali ini banyaknya. Silakan, jangan malu-malu. Ya itu satu ibu-ibu, dua. Cepat langsung-langsung. bawa bapak siap-siap, boleh. Ya, yang depan dulu baru belakang. Silakan Bu, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, alkohol alkohol yang haram dua jenis. ya Alkohol itu dua jenis. Ada yang CH3OH, ada yang C2H5OH. Bukan jenisnya. CH 2 apa CH 2 apa CH5 OH itu CH2 OH C2 OH5 C2H5OH itu namanya etanol. Etanol itu haram diminum. Tapi kalau CH3 metil itu dipakai untuk parfum. Itu tidak haram. Enggak ada orang minum metil, enggak ada minum metil enggak bisa diminum. Iya enggak apa-apa, orang bukan najis. Dan dia tidak tidak tidak haram. Karena jenisnya beda. Yang satu CH CH3 OH 5 yang du, yang satu C 2H5 OH itu beda jenis lah. Yang satu etanol, yang etanol. Boleh karena yang dipakai untuk parfum itu yang metanol, yang CH3. Kalau etanol bau, tidak bisa pakai parfum. Boleh tidak tidak najis. umat yang peduli kepada keadaan umat Islam saat ini dengan umat yang e, masa bodoh dengan keadaan umat saat ini. Nah ini juga kan e, akhirnya berimbas kepada guru yang kita punya biasanya ya. guru kan biasanya banyak guru yang besar, ya, sekolah anak atau grup arisan atau apalah. Nah kadang-kadang dalam satu grup itu kita ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Tapi kita di situ sebenarnya semuanya muslim satu sisi kita mau ikut menyebarkan hak, ikut untuk menyebarkan kebaikan. Tapi yang ada nanti jadi mereka oh, membantah lah gitu istilahnya. Oh, oh seperti Ustaz Abdul Somad kemarin sana Ada bilang, oh itu kan dia dideportasi karena bisa. Pokoknya berkilah saja gitu ya. Yang di situ jadi membuat hubungan kita tuh jadi agak sungkan jadinya. Sungkan untuk kita berbagi dan kebaikan atau nah, Buat aja terus. Orang Allah Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Orang yang terpercaya. Bahkan Abu Lahab saking cintanya sama Nabi. Anaknya dua laki-laki Utbah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Dinikahkan dengan anak Nabi. Rukoyah dengan Umi Kulsum. Berbesanan saking sayangnya. Tapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan la ilaha illallah, menyampaikan Islam, diperangi Nabi, diusir dari Mekah. Diusir orang yang digelar al-amin oleh masyarakat Mekah, diusir. Nggak usah heran. Tetap aja dakwah terus, sampaikan. Seperti misalnya Ustadz Abdul Somad. Oh itu kan masalah visa. Allah, Panglima TNI aja diusir. Nggak boleh masuk Amerika. Panglima Tentara Republik Indonesia. Nggak boleh masuk Amerika. Ini bukan masalah pisah. Lanjut aja walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Walau orang fasik, orang kafir, orang musyrik, orang munafik nggak seneng, jalan terus saja. Karena dakwah ini macam itulah ada satu tokoh dia bilang, LGBT itu tidak salah, LGBT itu baik, bagus. Di WhatsApp ini, WhatsApp group, saya debat sama dia. Orang nonton semua kan, Terus terakhir begini aja lah, nggak usah panjang kalam, nggak usah pakai hadis Quran. Kau pun ahli agama juga, tamatan yai kau. Begini aja lah, aku bilang. Kalau LGBT bagus, maka mari semua yang ikut grup WhatsApp ini kita doakan. Semoga anak tuan ini, bin ini, ini, semua anaknya lesbian sama homosek. Langsung dibeli, jangan begitu. Loh, kan bagus. Bagus. Kok didoakan bagus, kok kau marah? Sholat bagus nggak? Terus kita doakan ya Allah, jadikanlah anak bapak dan ibu ini orang-orang yang menjaga sholat. Amin. Senang apa nggak? Uh. Rajin sedekah bagus nggak? Ya Allah jadikanlah suami, ibu ini dan anaknya semuanya menjadi orang yang rajin bersedekah. Amin. Senang nggak? kalau LGBT bagus, terus ya Allah jadikanlah anak perempuan dan laki-lakinya yang yang perempuan semuanya lesbian, yang laki-laki homo semua. Amin. Berani nggak? Kalau begitu gak bagus. Dia menipu dirinya sendiri. Kita harus terus jalan dengan dakwah ini. Eh, kita aneh. jamaahnya mana jamaahnya jamaah yang terbanyak sedangkan dibilang 4 atau 1,5 aja. Sisanya kan ada Syiah, Ahmadiyah, Bahaiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya kan? Oh, ada Bujasimah menganggap Tuhan punya tangan, punya kaki. Oh, ada Musyabihah menyerupakan sifat-sifat Tuhan dengan manusia. Banyak yang lain itu. Oh, yang paling banyak itu alusunah wal jamaah. Ajarannya. Kalau yang mengamalkannya, aduh, sedikit. Sholat berjamaah ke masjid. Mana lebih banyak yang nggak ke masjid atau yang ke masjid? Ya, yang ke masjid diikuti. Ajarannya betul. Sholat berjamaah ke masjid itu betul. Diakui oleh 1,5 miliar ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tidak diamalkan oleh orang Islam. Kita pilih yang mana? Iya seluhuna. Kita mengamalkannya. Ajarannya itu. Yang kita ikuti itu yang banyak ajarannya. Amalannya di akhir zaman pasti amal soleh sedikit. Lebih banyak munafik. Kalau di Indonesia ini saya rasa munafik sekitar 30 persen. Munafik sekitar 30 persen. Nasrani semua-semua kalau digabung 12 persen. Nasrani, Hindu, Buddha 12 persen. Ya kan? 88 persen orang Islam. Tapi ketika pemilihan-pemilihan pemimpin segala macam rata-rata 40 persen mereka dapat 40 persen. Artinya ada 30% orang munafik. Yang kalau kita buat apa saja, mereka pasti mencibirnya. Menghinanya, melawannya. Padahal Islam. Padahal Islam. 30%. Percayalah ibu. Jadi tetap aja buat saja. Allah tetap lihat. Manusia menolak, tapi Allah tidak pernah menolak. Nabi Nuh contohnya. 480 tahun usia diangkat jadi nabi. 900 tahun datang topan. Berarti kan Nabi Nuh itu dakwah 420 tahun. Lailan wan nahara dalam Quran bilang malam dan siang. Hanya punya pengikut 80. Artinya setiap lima tahun baru dapat satu. Lima tahun dapat satu. Tapi Nabi Nuh jalan terus. Datang banjir cuma 80 orang. Anak bungsunya sama istrinya nggak ikut. Tapi Nabi Nuh tidak disebut Rasul yang gagal. Nabi Nuh disebut Rasul Ulul Azmi. Rasul yang berjuang, susah payah mati-matian, paling menderita demi agamanya. Sama dengan kita. Kita mengajak baik, nggak ada yang mau ikut. Kita nggak disebut orang yang gagal. Kita di sisi Allah disebut adai ilallah. Mengajak orang kepada Allah. Walaupun orang nggak mau, nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu. Terakhir satu laki-laki saja. Ya, dua, dua, satu, dua, habis. Ini maaf ini udah siang tapi lanjut dari UMN tadi kita nanti posko perjuangan aja tapi sudah TPS Jakarta sekarang perjuangan yang benar itu contoh tapi kita bergerak terus insya tanpa batas mudah-mudahan ke depan 2019 kita akan merebut kemenangan insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terikat salah satu antara penerima itu dengan perkawinan harus dihapus. Memang waktu di MK ini eh, skornya lima empat, lima termasuk yang menolak, empat setuju. Untuk tapi memang kalau kita mendasari pada sistem yang berlaku, memang harus ada terobosan karena itu yang melanggar-melanggar prinsip-prinsip prosedural. Jadi perlu keberanian daripada saudara-saudara muslim kita yang ada di MK itu untuk menerobos kami ini tidak orang manusia di DPR lama bos, Apalagi bos bilang DPR belum tentu mau. Jadi pelopor gugatan itu yang sebagian besar sudah dibawa DPR harus menunggu rapat lagi. Saya minta kita menyayangkan bahwa teman-teman kita hakim di MK itu tidak punya berani dan moral di tengah-tengah umat yang sekarang banyak eh, keinginan hampir aku dan lebih mendambakan materi perusahaan Ustaz pengalaman teman saya, eh, kami sempat bertanya Pak Ustaz. Teman saya masuk pengusaha yang soleh. Dia pintar negara, maka dia bayar pajak. Sampai dia kantor pajak, malah dibimbing. Pak, saudara harus bayar 100 juta. Mau nggak bayar, eh, bayar setengahnya satu? Satu, Pak, supaya mau 5 juta, nah, saya, saya sekian. Dia banget ekonomi yang sulit sekarang pengusaha udah kolek kolek katanya banyak pengusaha muslim banyak yang kolek karena nggak tentu mau usahakannya tapi itu kewajiban pajak mau dilaksanakan anehnya yang menawarkan itu ya kita harus buka salah orang oknum aparat nanti maaf dulu ya pikir-pikir dulu sekarang saya mau sholat duhur dulu masih sempat bilang saya mau sholat duhur dulu saya meyakini bahwa ini materi lebih utama. Karena sholat, kita tahu semua bahwa sholat adalah hal yang kecil dan mudah. Bagaimana cara kerja seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya ke MA tetap kita buat. Kemarin gagal. Lima menolak kan, empat setuju kalah, kalah satu suara. Tapi kan tidak bulat, jadi ada dissenting opinion. Ada pendapat berbeda. Nah, itu tetap kita buat. Tapi memilih DPR yang soleh juga mesti dibuat. Kalau DPR-nya itu kelasnya kelas Ustadz Abdul Somad, Felix Siau, Habib Rizik, Yusri Lima Hendra, MS Kaban, kelas-kelas Hidayat Nur Wahid, kelas-kelas itu DPR-nya, ya insya Allah, insya Allah, begitu 2019 dilantik sebulan kemudian tembus itu. Saya jamin itu. Tapi kalau kita pilih tetap juga ya, ya, repot. Padahal kita 88 persen. Nah ini tak hanya di masjid. Setiap saat kalau ngomong sama teman, diskusi begitu terus bergulir. Apa kita nggak takut anak kita nanti jadi LGBT semua? Ibu, saya dulu kita semua takut anak kita berzina. Anak perempuan kita kita jaga jangan berzina. Anak laki-laki jangan berzina, kita jaga siang malam. Sekarang bu, bukan hanya zina bu. Ada lesbian, ada homosek. Dan sudah diumumkan tidak boleh ditangkap. Mereka makin berani. Sekarang anak laki-laki pun kita takut. Jangan-jangan anakku ini homosek. Dulu kita yang paling takut anak perempuan. Huh. Dan penyakit ini saya tulis di Twitter saya, di Facebook saya. Itu LGBT itu seperti Dracula Sekali digigitnya, nular terus. Itu pengalaman saya dulu kami, penyanyi, bintang radio televisi. Enam orang finalis, satu bencong homosek, lima normal. Tahun 80. Saya se seangkatan dengan Harvey, eh, bukan Harvey, uh, Anu, Anu Tobing, siapa? Sandro Tobing. Dia dari Jakarta, saya dari Medan. Tahun 80, remaja, 6 satu bencong, 5 normal. Tahun 82 finalis lagi. 6 yang tahun lalu itu 5 masuk final. Orangnya itu juga, jago-jago nyanyinya itu juga. Tapi dari 5 itu tinggal dua yang tidak bencong. Yang lain sudah ketularan bencong. Ketika selesai itu saya dikontrak di TVRI dan RRI dengan orkestra nyanyi di situ. Ada orang tuh bilang ada. Sebenarnya si Joel ada eh, bakat sesesnya juga. Bilangkan saya itu, cuman nggak dipopo. Kalau dipopo jadi. Kuteke kan kepalanya. Oh <laughs> bilang pula aku ada sesesnya. Jadi ini menular, berbahaya. Dulu tidak takut kita dengan homoseks, tidak takut. Paling kita jaga anak kita jangan berzina. Tapi sekarang, tiga tahun ini, kita khawatir anak perempuan, anak laki-laki kita sama-sama takut. Kalau tidur anak kita laki-laki dengan kawannya di kamar, tidur kita, kita hari ini bisa takut. Jangan-jangan anak laki-laki ini homosek ini. Dulu kalau datang tamu anak kita perempuan sama perempuan tidur berhari-hari, kita nggak ada masalah. Perempuan sama perempuan kok, ya kan? Tak mungkin berzina. Sekarang jangan-jangan anak kita lesbian. Oh, makin beratlah tugas kita sebagai bapak ibu. Kok negara nggak mendukung kerisauan rakyatnya ya? Ini yang membuat kami ustad-ustad cepat jenggot jadi putih, putih. Iya benar, demi Allah ini. Ah, begitu ya. Jadi pilihlah DPR yang soleh, pilihlah pemimpin yang soleh, yang takut pada Allah, sehingga ada gerakan itu. Dari sekarang ini bukan hanya di media sosial juga, ngobrol-ngobrol juga, sambil Pergi naik pesawat, duduk di sebelah kita ngobrol itu juga harus kita bicarakan. Kalau kita nggak buat, waktu tinggal setahun lagi. 2018 habis, 2019 sudah main. Mereka sudah main sekarang. Sekarang mereka sudah main. Mancing aja sendal jepit yang dilihatkan. Orang mancing yang diperlihatkan ikan. Ini mancing sendal jepit diperlihatkan. Apa hubungannya mancing dengan sendal jepit? Kita harus buat juga. Ini alam demokrasi. Terakhir. Iya sudah dibuat. Kita juga ber, makanya perlu DPR yang kuat, DPR yang solid. Kita minta undang-undang pornografi 10 tahun baru tembus. Dua periode DPR. Kita minta undang-undang perbankan nasional Islam. Perbankan Islam tahun 2003. Cepet tuh. 1999 reformasi, 2003 udah keluar. Bank Islam. Kita minta jaminan produk halal. Semua makanan minuman di Indonesia wajib halal. Kalau tidak halal ditulis, tidak halal. Minta itu 14 tahun baru tembus. Artinya apa? Tiga periode DPR baru tembus. Baru sekarang tembus. Nah, bayangkan itu susahnya. Kalau kita ini 90 80 persen ya 88 persen koma dua yang bilang koma tujuh 88 persen lah Islam ini DPR-nya itu pilihan kita soleh 80 persen, 88 persen soleh di DPR semua undang-undang ini akan berbau Islam dan itu dijamin pasal 29 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak memilih agama memeluk agama garis miring percayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaan masih. Udah banyak undang-undang kita ini yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Pengadilan agama. Itu tahun 74 sudah berdiri. Kita bukan negara Islam. Tapi orang Islam yang bersengketa urusan nikah, talak, rujuk bagi pusaka. Itu tidak boleh di pengadilan negeri. Dulu sebelum tahun 74 belum ada pengadilan agama Islam itu kalau orang bertengkar soal warisan, laki-laki perempuan, yang laki-laki minta ke pengadilan agama, yang perempuan gak mau. Karena nanti perempuan dapat separuh toh. Laki-lakinya dapat 10 juta, dia dapat 5 juta. gak mau mereka pergi pengadilan negeri. Sekarang gak boleh. Islam bersengketa soal pengadilan apa uh, harta wajib ke pengadilan agama. Begitu sudah ada undang-undangnya tahun 74. Ah, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan seterusnya dan seterusnya. Itu perjuangan yang panjang. Satu-satunya jalan tidak bisa tidak. Pilih DPR yang soleh, pilih presiden yang soleh, gubernur yang soleh, bupati yang soleh, DPRD yang soleh. Ya, lima tahun aja berubah Indonesia. Menjadi baldatun toyibatun, rabbun ghafur. Tidak ada jalan lain, mau perang nggak mungkin. Ini negara kita. Kita lahir di sini, besar di sini, mati di sini. Kalau negara ini berperang kayak di Timur Tengah, yang rugi kita lah 88% kita kok. Tapi kalau kita memilih, footing kita menang. Footing kita menang. Kenapa 88% DPR itu yang duduk orang soleh. Tapi sekarang lebih 30% yang duduk sana, hampir 40% bukan orang Islam. Orang Islam 88% lebih, tapi yang jadi DPR MPR itu 40% bukan orang Islam. Kan udah saya bilang, orang Islam tuh, orang non-Islam tuh mereka 12 persenan. Ada 30 persen orang munafik. Nah, Maka 40 persen sekian dia di sana. Sekarang tularkan. Mari pilih pemimpin yang soleh. Mari pilih DPR yang soleh. Kalau pemilihan ketua RT, ketua RT yang soleh. Pilih ketua RW, ketua RW yang soleh. Pilih apa saja. Ketua kelas di kelas, pilih yang soleh. Ibu-ibu mau bikin arisan, ketua arisannya orang soleh. Itu aja. Kalau enggak nanti arisan, ketua arisannya itu bukan orang soleh. Malah bikin, manggil gigolo dia.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 Setelah itu kita makan malam, kita istirahat sebentar. jam dan malam untuk sholat tiap bulan sholat tiap bulan dan malam, setelah itu sholat subuh berjamaah setelah sholat subuh kita ada kajian subuh bersama Ustaz Ankan Batal ya. jadi kami mengundang jamaah sekalian untuk nanti malam kita di al sekali silaturahim malam bersama sholat sarapan pagi nasi kebuli insyaallah Demikian dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.